Maka jawablah bahwa yang dimaksud dengan alusulu thalatha adalah pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan terhadap agamanya, dan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada poin ini beliau mulai memasuki kepada inti kitab menjelaskan secara global kemudian secara rinci tentang tiga landasan yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk berilmu dan mengenalnya serta berusaha untuk mengamalkannya Kaulan wa fi'lan sebab ini merupakan pembeda antara ahlul haq wa ahlul batil dan pembeda antara orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dan orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan. Dan dengan tiga pokok inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikatnya untuk bertanya kepada ahlul kubur di alam barzakh sebelum mereka menuju akhirah sebagai penentu apakah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ni'matul qabr ataukah orang-orang yang mendapatkan azabul qabr juga dengan tiga prinsip ini dan tiga pertanyaan ini. Berkata Al-Allama Ibnu Utsaimin rahimahullah, Al-usulu jam'u aslin. Usul itu jamak dari asal, aslun wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu yaitu apa yang dibangun di atasnya selainnya ya dia yang berada di bawah begitu sedangkan yang di atasnya itu bukan dia nah seperti pondasi pada rumah maka pondasi yang kita ketahui itu itu disebut dengan asal. Kenapa? Karena dibangun di atasnya rumah. Nah, dan lawan dari asal adalah al-far'u. Al-far'u itu ma yubna ala ghairihi dibangun di atas yang lain gitu. Kalau al aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Tapi kalau al far'u ma yubna ala ghairihi. Apa yang dibangun di atas yang lainnya. Nah, jadi seperti rumah dan pondasi. Pondasi itu berkedudukan sebagai aslun Sedangkan rumah di atasnya itu dikatakan sebagai fara karena dibangun di atas selainnya. Kalau tidak ada selain ini maka robohlah rumah itu dan runtuh, rapuh. nah Wa min dzalika aslul jidari wa asasuhu asal dari tembok dinding dan dia adalah asasnya. Ya. Jadi kalau dikatakan tembok itu sebagai asas, maka faraknya yang mana ya kawan? Atap. Ya. Apa mungkin atap itu dibangun tanpa dinding? Layum kit. Nah, sehingga atap ini kedudukannya sebagai farak. Sedangkan dinding itu kedudukannya sebagai asl. Nah, wa aslu syajarati dan asal dari pohon allati yatafarra'a minhul aghsanu yang bercabang-cabang darinya ranting-rantingnya. Ya. Jadi kalau pohon yang besar tiang itu tiangnya itu namanya asal. Kalau dibanding dengan ranting-rantingnya yang ke kanan dan ke kiri, yang ditumbuhi dedaunan, maka tiang itu kedudukannya sebagai asal. Nah, sedangkan ranting yang ke kanan dan ke kiri itu dinamakan apa? Farak. Tapi tiang ini sendiri pada asalnya kedudukannya sebagai farak kalau dibandingkan dengan akar. Ya, kalau dilihat pada akar, maka akar ini kedudukannya sebagai apa? Asal. Sedangkan tiang itu sebagai farak karena dibangun di atas yang lainnya. Nah, wahakada wa asluna qala Allah taala telah berfirman Allah Subhanahu wa taala Alam tara kaifa daraba Allahu mathala kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan satu permisalan kalimat tayyibah yaitu la ilaha illallah seperti pohon yang baik asluha thabitun, yang pokoknya itu kokoh wa far'uha fis sama sedangkan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke atas wa hadhihi al-usulu dan al-usulu salata ini yushiru bihal musannifu rahimahullah diisyaratkan oleh al-musannif yaitu Syekhul Islam rahimahullah al usul allati yus'alu anha al-insanu fi qabrih mengisyaratkan kepada prinsip-prinsip yang seorang manusia akan ditanya di dalam kuburnya man rabbuk wama dinuk, waman nabiyuk. Siapa Robmu, siapa aga, apa agamamu, dan siapa pula nabimu. Akan ditanya ini. Maka inilah yang akan beliau paparkan untuk dijadikan sebagai bekal fil yaumil ati agar kemudian kita bisa kokoh selamat dari siksaan kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Para ulama menafsirkan firman wa fil akhirah ay fil qabr. Di alam barzakh, alam kubur. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan seorang mukmin dengan perkataannya yang sabit yaitu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaika. Jika dia mampu dan itu tergantung dari keimanannya bukan tergantung dari kepandaian. Nah, yajibu 'alal insani ma'rifatuha أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة Al-Muallif rahimahullah ta'ala mendatangkan masalah ini bisi ghatis su'al. Dengan bentuk pertanyaan. Ya. Fa'idha qila laka. Jika ada yang bertanya kepadamu. Jadi bentuk tanya jawab. Naam. Wa dzalika min ajli ayyan tabihal insanu laha. Yang demikian itu agar manusia itu memperhatikannya. Karena ini masalah penting. Dan biasanya dalam bentuk tanya jawab itu lebih memahamkan orang. Lebih mampu untuk menjadikan seorang itu cepat memahami satu permasalahan. لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة karena ini masalah yang besar dan prinsip-prinsip yang besar wa inna maqala dan sesungguhnya beliau mengatakan inna hadhihi hiyal usul thalatha allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha sesungguhnya ini merupakan tiga prinsip pokok yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya li'annaha hiyal usulul lati yus'alu anhal mar'u fi qabri karena ini merupakan as, uh, usul pokok-pokok dan prinsip yang seseorang akan ditanya tentangnya dalam kuburnya idza dufina ketika dia dikuburkan wa tawalla anhu ashabuhu dan kemudian orang-orang yang mendatangi kuburannya dan yang menguburkannya, mereka sudah balik. Sudah pulang kembali ke tempat-tempat mereka. Atahu malakan. Maka di saat itulah datanglah dua malaikat. Siapa namanya ya Kuan? Ah, Malaikat apa ini? mungkar wan nakir. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi menyebutkan nama tersebut ahaduhuma mungkar wal akharan nakir. Salah satunya mungkar dan yang lainnya nakir. Riwayat tersebut disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah yang menunjukkan bahwa nama kedua malaikat itu satunya mungkar, yang satunya lagi bernama An-Nakir. Mereka berdua datang. Fa'aqadahu. Lalu mendudukkan orang ini. Fasa'alahu. Lalu bertanya kepadanya. Marabuk Siapa Robmu? Wamadinuk. Apa agamamu? Waman nabiyuk. Siapa pula nabimu? Fa'ammal mu'minu fayakul adapun kalau dia seorang mukmin maka dia akan mengatakan Rabbi Allah Rabku adalah Allah. Wa dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Wa Nabi Muhammadun. Nabiku adalah Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wa ammal murtabu awil munafiku fayaqul. Adapun kalau dia ragu atau dia seorang munafik, maka dia akan mengatakan, ha ha, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an, fakultuh. Aku mendengarkan orang mengatakan demikian, ya maka aku pun mengatakannya. Jadi tidak diberikan hujah yang kuat Wal'iyadu billah. Bagi orang yang ada keraguan. Kan seperti ini keadaannya. Sebutkan dalam hadis yang sangat panjang. Berkenaan tentang orang yang telah meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita di hadapan para sahabat. Istaizu billah min azabil qabr Hendaklah kalian berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Naam. Fakul. Maka jawablah kalau ada yang bertanya kepadamu. Apa itu tiga prinsip? Yang akan ditanya. Ma'rifatul abdi rabbahu yang pertama adalah pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya. Qala al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ma'rifatullah takunu bi asbabin. Mengenal Allah itu bisa diketahui dengan beberapa sebab dengan beberapa cara. Minha diantaranya an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jal. Yaitu dengan cara an-nazar. Berfikir dan bertafakur terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatih. Karena sesungguhnya yang demikian itu akan mengantarkan pada pengenalan Allah wa ma'rifati azimi sultani dan mengenal besarnya kerajaan Allah wa tamami kudrati dan sempurnanya kekuasaan Allah wa hikmatihi wa rahmatihi serta hikmah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan asal dalam pengenalan itu adalah dari Al-Qur'an. Cukup bagi kita di dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan yang seperti ini pengenalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam hal mengenal bahwa Allah itu ada, bukan. Tapi pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pengenalan yang sempurna yang mengantarkan kita untuk menjadi seorang hamba yang tunduk dan patuh terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikehendaki. Pengenalan Allah terhadap wujudnya, pengenalan Allah terhadap rububiyahnya, pengenalan Allah terhadap uluhiyahnya, pengenalan Allah terhadap al-asma wa sifat. Barang siapa yang menyempurnakan pengenalan Allah, pengenalan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan empat poin ini, maka ini menunjukkan sempurna pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan amalan. Bukan hanya berkisar sekitar an-nazar wa tafakkur. Nah, Ya. Bukan hanya sekedar bertafakur, tidak. Yang wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang manusia adalah ikrarus syahadatain, mengikrarkan terlebih dahulu dua kalimat syahadah. Sebab al-asyairah mereka mengatakan bahwa yang wajib atas manusia an-nazar wal qasdu ilan nazar. Tafakur dulu. Jangan dulu ucapan syahadatain. Tapi tafakur dulu. Olah fikir dulu. Ada kalamun batil. Bertentangan dengan nas dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad fi kulli ummatin rasulan Mada, Anibudullah wajitani الله itu inti ibadah sembahlahnya kepada Allah dan meninggalkan tawud. bukan diperintahkan mereka untuk berfikir tafakkaru tafakkaru tidak Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika mengirim para sahabat Muadz bin Jabal Inna katati kauman ahlal kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadata alla ilaha illallah bukan fa inna awwala ma tad'uuhum ilai an-nadhar wal qasdu ila an-nadhar tidak tapi yang pertama adalah iqraru syahadatain pernyataan dua kalimat syahadah sebab dalam hal meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala semata tidak cukup menjadikan seorang itu muslim. Berkeyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta tidak cukup menjadikan seorang itu muslim. Nah, inilah yang menyebabkan tersesatnya mereka di kalangan para hizbiyah Seperti Abdul Majid Az-Zandani membuat kitab Kitabul Iman. Isinya semuanya berkisar tentang tauhid rububiyah, tauhid rububiyah, isbat wujudillah. Hanya itu menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bas. Itu saja. Tidak ada takrir terhadap tauhidul uluhiyah. Apalagi pembahasan alam asma wa sifat. Ya. Kalau kamu melihat ada mobil berjalan, ya tentunya kamu pasti meyakini bahwa mobil yang berjalan itu ada supirnya yang mengarahkan. Ya memang demikian. Ya, tapi kalau ilmu yang seperti ini, lalu kamu mengatakan inilah iman, lalu diajarkan di sekolah-sekolah yang mereka fahami, inilah Islam yang sebenarnya. Padahal di dalamnya hanya sekedar takrir, tauhid, rububiyah. Takrir, tauhid, apa? Isbat wujudillah. Subhanahu wa ta'ala. Difahami inilah Islam, inilah tauhid yang sebenarnya. Nah, adapun tauhidul uluhiyah wal asma wa sifat tidak dibahas oleh mereka. Nah, bangga dengan penggabungan antara ilmu Al-Qur'an dengan sains. Ya. Sekarang ini yang yang mulai diangkat-angkat sebagai ulama adalah orang yang pandai teknologi. Nah, itulah yang dianggap sebagai ulama. Kenapa? Karena mereka mampu untuk memperbaharui penafsiran Al-Quran. Nah, menjadikan tafsiran-tafsiran Al-Quran itu menjadi tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan teknologi. Ya, menyesuaikan Al-Quran dengan sains. Sehingga kaidah-kaidah barat kaidah-kaidah yang ada pada mereka ya, yang diambil dari barat berkata dokter fulan berkata eh, apa salah seorang ahli matematik bernama dokter Uas sulit-sulit namanya. Nah, ini dianggap alim matematika alim fisika, alim kimia, alim ini dan itu. Hah? Lalu dicocokkan. Ini sesuai dengan firman Allah demikian. Ya. Pak, Masuk ke bulan, mendarat ke bulan. Oh, ini sesuai dengan firman Allah. Ya ma'syarul jinni wal ins In istata'atum an tanfudhu fi aqtari samatul ard fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Ini dibacakan di khutbah-khutbah. Nah. Ya. Yang lain juga demikian. Alhamdulillah Syekh Saleh Fauzan rahimahullah berbicara dalam masalah ini. Hmm bid'ahnya melakukan penafsiran Al-Quran dengan sains. Syekh Rabi' satu makalah beliau membantah salah satu risalah yang menyebar di Saudi. Nah, yang juga menyanjung-janjung ilmuwan-ilmuwan kafir barat. Jadi yang diperkenalkan kepada kaum muslimin berkata seorang alim matematik Doktor, Profesor, Fulan bin Fulan. Itu diperkenalkan. Wa Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Rahimahullah juga beliau berbicara dalam masalah ini. Membantah Al-Hizbi, Al-Makir, Abdul Majid Az-Zandani dalam kitabnya As-Subhu Syariq. Naam menjelaskan secara ilmiah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah membatalkan perkataan-perkataan zendani ya yang mentakrir kaidah-kaidah barat lalu berusaha untuk disesuaikan dengan Al-Qur'an. Kalau barat menyatakan bahwa yang menjadi pusat tata surya itu matahari, maka ini berusaha disesuaikan dengan Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu terdapat isyarah untuk membantah bahwa matahari itu adalah merupakan pusat tata surya. Pusat tata surya itu adalah apa ya kawan? Hah? Yang bergerak yang mana? Matahari apa bumi? Matahari. Hah? bumi tetap. Wasyamsu tajri limustaqarrillaha. Matahari itu beredar pada peredarannya. Zalika takdirul azizil hakim. Adapun bumi, sepakat para ulama bumi itu tidak berevolusi dan tidak pula berotasi. Tahu revolusi ya Bilal? Tahu, ngerti. Aina Bilalun. Hah? Apa itu revolusi? Hah? Putar. Kef nih, Hah? Bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi ya Zubair? Hah? Berputar. Nah, coba bayangkan kalau bumi berotasi, pusing kita. Nah, tapi kata mereka, karena saking cepatnya sehingga tidak terasa. Tanyakan kepada orang badu. Bumi gerak gak? Wah, sinting kamu mengatakan bumi bergerak. Bodoh. Enak. Nah, orang yang tidak pernah belajar akan mengatakan bumi ini diam. Mana pergerakan? Ia bergerak kalau terjadi guncangan, gempa. Baru dikatakan bergerak. Sepakat para ulama. Ya, Zandadi ingin mentakrir pernyataan-pernyataan barat bahwa sesungguhnya alam semesta ini terjadi secara yakni seakan-akan terjadi secara alami begitu saja. Kejadian awan, kemudian turunnya hujan. Ya. Pastinya ditakrir. Sesuaikan dengan hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergerak kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mendorong awan tersebut kepada apa yang dikendaki Allah, di tempat mana yang dikendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Allah Ta'ala awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in. Apakah mereka tidak memperhatikan di kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu? Wa qala azza wa jalla innama a'idhukum Sesungguhnya aku menasihati kalian dengan satu nasihat. Antakumu lillah. Yaitu kalian berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkit dalam beribadah pada Allah. Mathna Apakah kalian berdua berdua atau lebih daripada itu? Wa furada ataukah kalian sendiri-sendiri? Summa tatafakkaru kemudian kalian memikirkan. Nah. Wa qala ta'ala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Wa qala azza wa jal Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala subhanahu wa ta'ala inna fi khalqi samawati wal ard wa al laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan perahu yang berlayar di lautan dengan apa yang Allah beri manfaat pada manusia dan apa yang Allah turunkan dari awan berupa air lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya dan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan di bumi tersebut dari setiap hewan-hewan yang melata. Dan terjadinya perubahan arah angin dan awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini semua adalah takrir itsbati wujudillah wa takrir tauhidir rububiyah untuk mengantarkan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Wallahu alam bis-shawab. Ila huna. Tafaddalu hafizakumullah.